Syederalun, pegiat pendidikan damai dan resolusi konflik Muslahuddin Daud, beberapa waktu lalu berkunjung ke Thailand. Dalam perjalanannya kali ini, Muslahuddin menyempatkan diri ke Songkla yang terletak di selatan Thailand. Ia menjadi narasumber dalam sebuah diskusi bertema damai dan berikut pengalamannya. Ini adalah kunjungan kelima saya ke Thailand Selatan sejak 2010. Dalam kunjungan satu minggu ini, tugas utama saya adalah menjadi narasumber dalam seminar internasional Men and Male Youth in Conflict Area, Cause, Impact, Coping Local, and International Lesson. Saya diminta mempresentasikan makalah Between the Conflict and the Deep Blue Sea, How Young Chinese Youth Cope in Times of Crisis – dalam seminar ini, saya dipanel dengan Virgilio Gutierrez dari Timor Timur dan Mary Jude dari Filipina. Di luar seminar, saya tertarik mengamati dan melaporkan aktivitas lain yang langsung berhubungan dengan pendampingan masyarakat yang dilakukan pegiat LSM lokal dan fasilitator pemberdayaan di empat provinsi yang sedang bergolak, yaitu Patani, Songkla, Yala, dan Narathiwat. Salah satu program yang sedang dijalankan di sini adalah Community Approved in Conflict Situation atau CSCS kerjasama World Bank, pemerintah Thailand, dan Local Development Institute. Program ini dirancang berbentuk Community Driven Development atau CDD dengan konsep swakelola. Masyarakat berencana dan melaksanakan sendiri dana hibah yang dialokasikan ke desa target program. Program ini diharapkan membuka ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk memperkuat keserasian sosial di antara mereka akibat dampak dari konflik yang mulai memuncak sejak 2004 silam. Sebagaimana sering diberitakan, konflik antar kelompok anti pemerintah di empat provinsi itu telah menelan korban jiwa 6.097 orang sejak Januari hingga April 2014. 3.583 orang beragama Islam, dan 2.359 beragama Buddha. Konflik juga menyebabkan korban luka berat mencapai 10.908 orang. Agenda kedua saya di negeri Thai ini adalah supervisi program di beberapa kampung yang digolongkan sebagai wilayah merah. Sepanjang perjalanan kami harus melewati puluhan checkpoint yang dijaga ketat tentara pemerintah Thailand. Ini mengingatkan saya pada pemandangan masa konflik di Aceh dua hal menarik yang saya amati dalam perjalanan ini. Pertama, di hampir semua checkpoint dipasang billboard besar dengan foto-foto pemberontak yang menjadi target. Kedua, ditempelkan sejumlah foto mobil yang telah diselidiki oleh intelijen Thailand yang merupakan mobil-mobil yang akan digunakan untuk meledakkan bom. Pola kelompok anti pemerintah melakukan aksi selalu berubah dari tahun ke tahun. Sejak tiga tahun lalu, pola yang mereka lakukan adalah mengebom tempat umum atau target-target tertentu. Bom yang populer digunakan adalah bom mobil dan sepeda motor, sehingga tak mengherankan jika sepanjang perjalanan saya lihat banyak mobil diparkir di sebelah kanan jalan. Tujuannya adalah apabila bom meledak dampaknya tak akan mengenai rumah penduduk atau pertokoan. Motor-motor yang diparkir berjejer di pasar pun harus dibuka tempat duduknya Tujuannya untuk mengetahui dengan cepat apakah ada bom yang dimasukkan ke dalam tangki bensin. Begitulah gambaran kehidupan di empat provinsi sekarang di mana masyarakat hidup dalam keadaan was-was, terutama laki-laki yang dengan mudah dituduh tentara pemerintah sebagai bagian dari pemberontak. Dampak dari kondisi ini, 85% guru sekolah dasar adalah perempuan. Militer menuduh Tadika merupakan tempat untuk dilakukan penanaman ideologi pemberontakan kepada anak-anak selatan Thailand. Agenda ketiga saya adalah melatih fasilitator program CSCS, di mana peran mereka merupakan kunci keberhasilan program di lapangan. Ini kali ketiga saya melatih mereka untuk membangun kepercayaan diri dan keahlian bagaimana melakukan fasilitasi program di tengah situasi yang sulit. Apalagi target lokasi program diutamakan di kampung-kampung dengan tingkat intensitas konflik tertinggi. Agenda saya yang terakhir adalah melakukan kucing pembangunan kapasitas kepada enam kelompok masyarakat sipil Thailand. Dan ternyata begitu banyak pembelajaran dari Aceh, terutama yang secara langsung saya terlibat, bisa digunakan di wilayah lain yang sedang mengalami situasi sulit. Misalnya pengalaman ketika jadi fasilitator PPK tahun 1999 merancang dan melatih program Conflict Resolution Training atau CRT kepada 400 fasilitator dan 400 pemimpin desa serta program pendidikan perdamaian di 100 sekolah di Aceh. Juga pengalaman ketika ikut mendesain dan mengimplementasikan Community Based Reintegration Assistance yakni sebuah program kolaborasi antara Badan Reintegrasi Aceh atau BRA dan Program Pengembangan Kecamatan atau PPK di 1724 desa dengan dana 204 miliar rupiah pada tahun 2006-2007. Tanpa terasa, intensitas dan kreativitas yang tinggi dalam menghadapi masa sulit di Aceh akan sangat bermanfaat apabila dibagikan kepada mereka yang sedang membutuhkannya di wilayah lain. Mungkin saatnya digagas Knowledge and Lesson Transfer from Aceh to Southeast Asia. Semoga. Syederalun, sekian Citizen Reporter edisi hari ini. Citizen lainnya akan hadir di edisi-edisi berikutnya. Syederalun, wassalam.